Pada kesempatan yang lalu, biidnillahi ta'ala, dengan izin dan taufiknya kita sudah membahas tentang makna dari kaidah ini, kemudian tentang dalilnya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 108 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم <clears throat> Allah berfirman janganlah kalian mencela ilah-ilah sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala karena mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu mencela ilah-ilah atau tuhan-tuhan sesembahan-sesembahan dari sesembahan kaum musyrikin adalah sesuatu yang bagus ya bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin annahu amrun wajib ya perkara yang wajib ya tetapi walaupun dia perkara yang wajib ketika <clears throat> menghantarkan kepada sesuatu yang lebih mudarat ya yang lebih mudarat yang lebih mafsada lebih rusak yakni nanti mereka mencela Allah Subhanahu wa taala ya dengan tanpa ilmu dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang disucikan dari seluruh celaan, disucikan dari seluruh kekurangan. Maka untuk menutup pintu ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencela tuhan-tuhan mereka agar mereka tidak mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Kemudian dalil yang kedua <clears throat> Surat Al-Baqarah ayat 219. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepada kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan tentang judi katakan bahwa di dalam keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Tetapi dosa dari keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dosa dari keduanya lebih besar daripada manfaatnya. <clears throat> ya. Jadi sesuatu yang mengandung mudarat tidaklah memungkinkan untuk kita menjauhi mudarat itu melainkan dengan e, menjauhi apa yang ada di dalamnya dari manfaat yang ada pada hal tersebut maka wajib untuk dijauhi ya yakni apabila sesuatu tidak mungkin ditinggalkan dari sisi kemudaratnya kemudaratannya, kerusakannya kecuali dengan meninggalkan kemanfaatan yang ada padanya maka kita jauhi. Khamr ada manfaatnya. Ya. Kemudian maisir perjudian tentunya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Allah katakan kul uh, kul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u linas. Ya. Nah, ithm kabirnya itu ada. Manfaatnya juga ada. Kita ketika meninggalkan yang mudarat ya dalam homer dan dalam maisir tidak bisa melainkan juga dengan meninggalkan manfaat yang ada maka kita tinggalkan semuanya ya fal aula wal, ajdar izinabuhu Ini yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridai beliau di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam berkata kepada Aisyah tentang keinginan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk merubah Ka'bah ya Rasul merubuhkan Ka'bah kemudian dibangun kembali sesuai dengan bangunan yang ada pada eh, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail tetapi ketika kaumnya baru masuk Islam masih mendekati kekafiran artinya masih baru masuk Islam Rasul khawatir ya oleh karena itu Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam tidak merubahnya, membiarkan begitu saja. Nah, <clears throat> pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa contoh dari kaidah darul mafasidi aula min jalbi al masalih. Darul mafasidi aula min jalbi al masalih. Meninggalkan kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan kembali dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Di antara contoh adalah sebagaimana yang dinukil dalam kitab Asyarhu Al-Mumti' شيخ محمد بن صالح الثامن بركاته الصحيح عدم جواز هجز المكان في المسجد والخروج منه وأن للإنسان أن يصلي في هذا المكان المحجوز لكن إذا خيفت المفسدة من ذلك من عداوة وبغضاء فلا يصلي فيه لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح <clears throat> Ada contoh. Ini contoh di area masjid. Masjid, kata Syekh, yang benar tidak boleh kita ya, menetapkan tempat tertentu untuk siapapun. Artinya kita misalkan kalau saya punya tempat di masjid fulan, eh, misalkan di masjid, misalkan masjid Al Barkah, saya mesti samping kiri terus. Dan tidak ada yang boleh untuk sholat di tempat saya. Misalkan dia sudah sewa, sudah booking tempat tersebut. <clears throat> sudah booking tempat tersebut. Sebenarnya tidak ada di dalam masjid ya, booking-bookingan tempat. Ini kata beliau, as-sahihu adamu jawaz hajz al-makani fil masjid wal khurud minhu. Nah, Kemudian beliau berkata, seseorang boleh sholat di mana saja, di tempat yang dipegang atau diboking oleh orang, dia sholat di situ. Ya, dan ini yang disampaikan oleh Syekh. Kemudian Syekh berkata, lakin akan tetapi apabila dikhawatirkan ada kemudaratan, ada mafsadah dari solat di situ berupa adanya adawah wa bagdha, adanya permusuhan nanti, adanya kebencian, ya. Nanti tengkar, bertengkar dalam masjid atau menjadi kaum muslim muslimin ditengkar, maka fala yusalli fi Hendaknya jangan sholat di situ. Fala yusalli fihi. Nah, di sini ada apa? Ada maslahat, ada mudarat. Maslahatnya maslahat sholat di situ, mudaratnya muncul permusuhan, pertikaian, ya. Kemudian baghdha, kebencian sesama kaum muslimin. <clears throat> Maka kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih." Kata Syekh, "Fal yusalli fi, fal Kita atau seseorang jangan sholat di situ yang sudah diboking sama orang. Ya. Linaza Lianna dar al-mafasidi karena menolak kerusakan aula min jalbil masalih. Aula min jalbil masalih. Lebih didahulukan daripada hanya sekedar mengambil kemaslahatan. Ya. Ini contoh yang diberikan oleh salah satu dari ulama kita <coughs> yang dengannya mudah-mudahan kita bisa memahami <clears throat> apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dan kita bisa bersikap dengan sikap yang baik dan sikap yang bijaksana. Ketika menyikapi masalah ini. Ya. Kemudian berikutnya. <clears throat> berikutnya adalah contoh tentang sholat juga. شيخ محمد بن صالح الثامن رحمه الله بركاته الصلاة في النعلين سنة ولكن إذا ترتب على فعل هذه السنة مفسدة كتلويث الفرش أو إيذاء المصلين صارت تلك هذه السنة مطلوبا صار أم أف صار ترك هذه السنة مطلوبا daf'an lil mafsadati. Ini contoh yang sangat baik sekali. Contoh yang dengannya mudah-mudahan kita semakin dewasa dalam <clears throat> beragama, dalam berdin. As-salatu fi Na'alaini sunnah. Syekh Muhammad Wasallam berkata bahwa salat menggunakan dua sandal. Artinya sholat dengan memakai sandal. <clears throat> Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Walakin akan tetapi apabila melakukan sunnah ini akan menimbulkan sebuah mafsadah, sebuah mudarat, ya, Contohnya adalah seperti apa? Talwith al-furush. Mengotori uh, furush. Yani karpet. Jadi karpetnya kotor. <clears throat> Ada orang sholat, kemudian pakai sendal. Yang sekarang kan masjid masjid banyak baik karpet. Kemudian sholat. Karpetnya dia apa? Kotor. Ini mafsadat atau nanti bisa mengganggu kaum muslimin yang lain. Syekh berkata, "Sara tarku hadhihi sunnati matluban." Ya. Meninggalkan atau tidak melakukan sunnah dalam kondisi seperti ini, maka dituntut matluban. Dimana daf'an lil mafsadah? Dalam rangka meninggalkan kemudaratan, mafsadah. Ini kaidah darul mafasidi aula min jalbi al masalih. Darul mafasidi aula min jalbi al masalih. Subhanallah. Ya. Ini contoh yang diberikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala seorang alim, ulama besar, ya. Al-faqih, al-usuli. Bahkan beliau juga mufassir, ya ahli tafsir bahkan dia juga lugawi nahwi beliau masya Allah memberikan contoh kepada kita semua tentang sholat dengan dua sandal ini memberikan pengetahuan yang sangat besar pada kita semua ya untuk bisa kita ambil pelajarannya bahwa tidak kita jangan sampai berkata ini kan yang penting sunnah ya. Jadi kita ketika mendapatkan hadis bahwa Rasul pakai sendal, para sahabat pakai sendal sholat, kemudian kita sholat di masjid-masjid yang ada karpetnya, ya. Ah, kemudian tidak memperhatikan mafsadatnya, ini maka tidak di, maka tidak eh, atau kurang pantas, ya, dan tidak baik. Hmm. Lihat Bagaimana penerapan kaidah ini? Penerapan kaidah ini. Lihat eh, Syekh Muhammad bin Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata as-salatu fi na'laini sunnah. Hukum salat eh, di atau menggunakan sandal itu sunnah. <coughs> Ya. Walakin idza tarattaba ala fi'li hadhihi sunnati mafsada kata Syekh. Tetapi ketika melakukan sunnah ini muncul mafsadah, muncul kerusakan, muncul mudarat. Di antaranya boleh kasih contoh, karpetnya jadi kotor, kemudian bisa mengganggu kaum muslimin yang lain, ya. Maka di sini melakukan atau meninggalkan sunnah tersebut dalam kondisi seperti ini maka di tuntut matluban daf'anil mafsada nah <clears throat> dan untuk pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan bisa kita sholat pakai sendal sendal ketika kita sholat nanti sholat di lapangan ya sholat sholat di mana sholat di lapangan eh, ketika sholat id idul fitri idul adha atau sholat jumat ketika e, di luar masjid tidak bisa masuk ke masjid ya nggak bisa dilakukan kalau menggunakan sholat dengan memakai sandal ini sunnah di antara sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam atau di masjid dalam masjid ketika masjidnya juga kondisinya bisa kita memakai dengan dua sandal boleh memakai dua sandal di masjid ya ketika tidak ada gangguan atau tidak ada uh, mudarat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Soleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini contoh yang kedua ya. Ini contoh yang kedua. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya. <clears throat> ini juga sangat penting sekali. Sangat-sangat penting. Ya. Jadi harus kita perhatikan. Ya. Syekh berkata, "Isti'malu mukabbiri sauti fi salatil jahriyah idza nataja anhu tashwisun ala ahli al-buyuti aw al-masajidi al-mujawirati" فإن استعماله في هذه الحالة منهي عنه لما فيه من أذية المسلمين وتشويش عليه Saya ulangi, lima fihi min udhiyatil muslimina wa tashwishi alaihim fi salawatihim ila ghairi dhalika minal mafasid. Subhanallah. Kita lihat, kita perhatikan. <clears throat> Syekh berkata, beliau mengomentari apa yang terjadi di masyarakat dan tentunya kita melihat, menyaksikan, mendengar keadaan ini bahkan di Indonesia ya. Di negeri kita lihat isti'mal mukabbir sawat fi salat jahriyah menggunakan mikrofon dalam salat jahr salat jahr ini salat subuh salat maghrib dua rakaat pertama dan salat isya dua rakaat pertama ya dijaharkan kan imam membaca al-fatihah dengan jahar dilanjutkan dengan e, surat dengan jahar beliau berkata apabila menggunakan mikrofon si imam membaca surat al-fatihah dan surat setelah al-fatihah dengan menggunakan mikrofon tersebut akan mengganggu muncul tashwish yakni mengganggu ahlul buyut mengganggu orang-orang yang ada di rumah-rumah sekitarnya atau masjid-masjid yang bertetanggaan, masjid-masjid yang dekat, ya. Maka apa? Fa inna isti'malahu fi hadhihi al-hala manhiyun anhu. Maka menggunakan mikrofon dalam kondisi seperti ini hukumnya apa? Dilarang. Hukumnya manhiyun anhu. Hukumnya terlarang. Karena tashwish mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang-orang yang di rumah. Ha? Lihat lima fihi min udhiyatil muslimin karena mengganggu kaum muslimin. Wa tashwishi alaihim fi salat fi salawatihim dan mengganggu mereka, mengganggu salat mereka dan ini, ini sahih. Ada seseorang sakit, ada ibu-ibu yang sakit nggak wajib sholat berjamaah, ya kan? E, ibu-ibu nggak wajib sholat berjamaah atau ada orang yang terlambat e, maksudnya ada uzur ya, ada uzur seperti orang safar kan nggak wajib juga sholat di masjid ya kemudian sholat karena capek nggak ke masjid sholat ketika dia ingin sholat di awal waktu dan berbarengan dengan masjid-masjid yang menggunakan mikrofon itu tentunya mengganggu bacaan ibu-ibu dan bacaan uh, kaum muslimin yang sholat di rumah-rumah mereka. Terganggu bacaannya. <clears throat> ya. Ila ghairu dzalik al mafasid dan uh, selainnya dari kerusakan-kerusakan, kemudaratan-kemudaratan yang ada. Oleh karena itu, saya teringat juga ya, kita sholat uh, saling sahut ber, saling sahut menyaut dari masjid-masjid yang berdekatan, apalagi di sholat taraweh di Ramadan. Oleh karena itu, maka hendaknya setiap imam atau pengurus masjid tkm memperhatikan masalah ini. Ya, untuk supaya eh, khusyuk sholatnya. Kalaupun pakai mikrofon, pakai yang dalam, bagian dalam dan pakai bagian yang luar. Ya, kalau tidak orang tidak butuh dan e, apa maksudnya tidak ada kebutuhannya bagi orang luar. Iya. Ini dalam sholat, apalagi di luar sholat. Di luar sholat, oleh karena itu dalam kitab uh, Talbis Iblis Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, taala juga pernah berkomentar tentang goda godaan iblis, perangkap iblis kepada sebagian para kori, sebagian para kori yang di bulan Ramadan atau bisa jadi juga di luar Ramadan. Mereka berkumpul di malam hari banyak, kemudian membaca beramai-ramai dengan suara kur, ya di atas menara dulu nggak dulu nggak ada mik ya di atas menara dengan suara yang keras ya beliau bilang bahwa hal ini ya, ada dua kemudaratan yang pertama mengganggu manusia mengganggu dari tidur mereka yang kedua, <clears throat> yang kedua bisa jadi ya bisa jadi kan? Bisa jadi ria. Nah itu. Jadi yata'arraduna ria. Nah ini. Ini hal yang sangat diperhatikan oleh para ulama kita sebenarnya ya. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini rahmat untuk alam semesta bukan azab. Bukan azab. Ya. Nah, dari sini ya, kita berislam harus dengan dasar Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dengan pemahaman para ulama kita. Bukan eh, maksudnya dengan pemahaman para ulama, bukan dengan pemahaman eh, perasaan atau hawa nafsu kita. Nah, setelah kita mengetahui ini, jangan sampai kita berkata apa? Jangan sampai kita berkata setelah ini, kenapa kok ngaji dilarang? Nah, kok kebaikan dilarang? Wah ini berarti salah pengertian ya. Ini salah pengertian. Ya, orang kadang-kadang ya tidak mendengar secara utuh, tidak memahami secara utuh tentang apa yang disampaikan oleh sebagian dari uh, ustaz ya atau dari pemberi kajian agama din ya kemudian menyimpulkan sendiri nah ini bahaya ini bahaya ya tidak ada melarang melarang uh, ngaji melarang ngaji hukumnya haram tetapi ngaji baca Quran sholat juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak asal-asalan tidak asal-asalan semuanya dengan ilmu al-ilmu qabla al-qawli wal amal berilmu sebelum berkata dan beramal ini yang harus kita pahami contoh berikutnya contoh berikutnya ta'khiru salati عن أول وقتها إلى آخره إذا كان بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخبثين أولى من تقديمهما أول الوقت وإن كان هذا سنة لأن الصلاة حال مدافعة الأخبثين أو حضور الطعام أو حضور الطعام إما محرمة أو مكروهة ومن المعلوم أنه إذا تعارض فعل سنة ودرء محرم أو مكروه فإنه يقدم الثاني Contoh berikutnya, ini pun banyak di antara kita yang tidak memahaminya. Dan ini sangat-sangat bermanfaat contoh ini ya. Jadi masalah mengakhirkan solat. ta'khiru sholati an awwali waktiha ila akhirih. Mengakhirkan solat dari awal waktunya ya sampai ke akhirnya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak langsung melaksanakan solat di awal waktu. Ketika ada sebab, di antaranya ketika disuguhi makanan atau ketika dia sedang menahan akhbathain. Akhbathain dia menahan BAB atau BAK. Ada keinginan BAB atau BAK, buang hajat ya. Baik yang besar atau yang kecil. Nah ini. Ini sudah kita bahas ya. E, tentang seseorang yang mau mau sholat kemudian ma, eh, hidangan sudah dihidangkan. Ya. Maka dahulukan apa? Makan dulu. Idza quddimal asya ya apabila dihidangkan mak makanan ya ya maka falatak taqdumul isya kata Rasulullah SAW jangan ya melakukan sholat isya maksudnya tidak maksudnya adalah uh, ini wejangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang sholatnya betul-betul dalam keadaan yang sempurna betul-betul khusyuk. Ya. Ketika seseorang yang apalagi lagi lapar ya, lagi lapar, kemudian sholat, makanan sudah dihidangkan, dia sudah melihat makanan kesukaannya. <clears throat> ya. Ada ontak, daging ontak misalkan. Biasa orang Jawa suka daging ontak, oncom tahu. Ya. Kemudian sayurnya, kemudian uh, ikannya, ya sambelnya, lagi lapar lagi. Waduh, dia kemudian sholat, ya, pikirannya kemana? Pikirannya nanti ke makanan tersebut. Ya, atau orang yang sedang menahan BAB atau BAK. Menahan buang hajat. Nah, ini dia. Orang yang menahan hajat itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya sama ya ditunaikan dulu hajatnya tidak tidak menunaikan sholat dulu nah Syekh Utsaimin rahimahullah taala berkata mengakhirkan sholat dari awal waktunya sampai ke akhirnya apabila makanan disuguhkan atau dia sedang menahan dua hal ya yudafiul akhbathain yang tadi saya sebutkan aula min taqdimiha awal al waqt ya wa in kana hadha sunnah memakan makanan tersebut dan menunaikan hajatnya itu lebih utama didahulukan daripada sholat di awal apa di awal waktunya Walaupun ini merupakan sunnah. Ya. Karena apa? Salat kita tahu, salat eh, di awal waktu sebuah kebaikan, sebuah maslahat. Ya. Tapi ketika salat dalam keadaan seseorang itu ya itu me me menahan BAB dan BAK atau dia apa namanya lapar dan sudah disuguhkan makannya bisa jadi haram kata Syekh Utsaimin, bisa jadi makruh. Dan merupakan hal yang maklum, maklum apabila bertabrakan. Ya. Terjadi tabrakan nih, kontradiksi. Melakukan sunnah dengan meninggalkan yang haram atau yang makruh. Maka didahulukan yang kedua, yakni men, me, meninggalkan yang makruh walaupun sunnahnya tidak dilakukan. Nah ini. <clears throat> Jadi ini contoh yang sangat baik yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Contoh berikutnya, <clears throat> contoh berikutnya ya. E, masalah haji dan umroh berkali-kali Ya, si Utsaimin bilang kalau misalkan uh, hal tersebut yahdusu ya, orang yang khawatir terhadap dirinya fitnah ya. Misalkan ada orang khawatir terfitnah ketika melakukan haji dan umrah berulang-ulang eh berulang-ulang ya. Karena apa? Kata Syekh Utsaimin wa dzalika bima yahdutsu min musyahadatin nisa wal muzahamati syadidati bainar rijali wan nisa ya karena bisa jadi ya terfitnah dengan melihat para wanita di sana kan bermacam-macam. Kemudian e, berdesak-desakan, jadi sangat desak-desakan antara laki-laki dan wanita. Atau ada kekhawatiran lain. Dia meninggalkan anak-anaknya ya di rumahnya, ahlaknya tidak terjaga, tidak ada yang ngontrol, ya. Jadi ahlaknya dirusak, maka Syekh berkata, fahuna qad yuqal, bisa jadi di sini dikatakan tarkul haji wal umrati afdal. Ketika kondisi seperti ini, ada kondisi seperti ini, khawatir fitnah ya terhadap dirinya, kemudian khawatir anak-anaknya, hmm? maka tidak melakukan haji dan umrah berulang-ulang lebih utama. Bisa jadi eh, dananya ya digunakan kepada perbuatan-perbuatan yang lain amalan-amalan kebajikan bisa diberikan juga untuk sebagai sedekah dan yang lain Syekh berkata li anna madza li anna dar al mafasidi aula min jalbi al masalih karena menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat satu lagi dalam uh, uh, kondisi dakwah ya dalam kondisi dakwah ingin saya sampaikan tentang contoh fikih dakwah yang disebutkan oleh Syekh Syekhul Islam Taimiyah banyak sekali contohnya. Cuma saya akan sampaikan satu dalam pertemuan ini karena waktu kita sudah habis. Nah, yakni tentang masalah solat untuk para dai, untuk dai, ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, لو امتنع الدعاة وأهل العلم والفضل على الصلاة على مظهر الكبائر والمجاهرين بها ودعوا لهم في الباطن كان ذلك مشروعا لإمكان الجمع بين المصلحتين kalau para dai dan orang yang punya ilmu orang memiliki keutamaan dia tidak mau sholat atau menyolati orang yang menampakkan maksiat dengan terang-terangan yang dosa besar ya ini orang yang melakukan dosa besar dan terang-terangan seperti orang yang minum minuman keras orang-orang yang melakukan dosa besar ya eh, para dai nggak mau sholati orang-orang yang baik nggak mau sholati tetapi secara batin kata eh, Ibnu secara batin mendoakan tetap mendoakan e, maka beliau katakan dzalika masyru'an karena hal itu disyariatkan. Ya, lihat bagaimana Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam tidak mau mensolati apa? Eh, mensolati siapa? Mensolati sahabatnya yang terkena utang. Ya. Nah, karena apa? Karena ingin menunjukkan tentang bahaya dosa hutang tersebut. Ya. Oleh karena itu e, banyak contohnya, seperti masalah hajar juga. Tentang Eh, menjauhi orang yang melakukan kerusakan tersebut. Di sini disebutkan sama ulama, ya, sama ulama tentang uh, seorang dai atau ya yeah, orang yang bermaslahat ketika tahu ada orang yang melakukan perbuatan kemungkaran seperti dia suka melakukan kemungkaran dia suka uh, melakukan kemungkaran seperti contohnya mendolimi orang. Di antara contoh suka ngutang ke orang tapi tidak bayar. Tapi tidak bayar. Taib. Kata ulama, memutus persaudaraan, memutus persaudaraan hukumnya apa? nggak boleh. Hukumnya tidak boleh. Artinya memutus uh, hubungan, ya. Tetapi ketika ada maslahat dan mudorot yang ditimbang. Ya. Artinya apa? Artinya ketika dibiarkan dan antum masih bergaul sama orang tersebut atau ulama, kemudian menimbulkan ya menimbulkan kemudorotan, orang nanti tidak jera dan nanti korban semakin banyak ya korban semakin banyak ini mafsadatnya besar kan ketika mafsadat besar ini maka boleh orang itu ditinggalkan ya ditinggalkan dan tidak um, bergaul dengannya dalam rangka untuk kemaslahatan yang besar dan menolak kemudaratan yang lebih besar lagi. Nah, wallahu alam biswab ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya. Saya serahkan lagi kepada akhuna Ihsan hafizahullah taala untuk memandu kita tentang soal wal jawab. Nah. Baik, jazakumullah khair kami sampaikan pada Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah taala yang telah memberikan syarat dan penjelasan dan beberapa contoh dari penerapan kaidah yang sangat besar ini yaitu meninggalkan kemudaratan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan. Kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita terima dari telepon terlebih dahulu silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Bapak? Eh, dengan Abu Baidah di Balikpapan. saya silakan Abu Baidah di Balikpapan silakan. Uh, mau nanyakan Ustadz bagaimana hukumnya sholat Jumat di kapal. Sedangkan di kapal itu kapal yang bergerak terus. Nah, kita tidak men, eh, apa namanya? Kita dekat dengan kampung, tapi tidak boleh ke kampung. Jadi kita melaksanakan sholat Jumat di uh, kapal tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Sholat Jumat di kapal tersebut. Hmm. Uh, jadi banyak ada teman juga yang Oh, sudah tahu katanya tidak boleh sholat Jumat jadi dia tidak sholat Jumat di kapal tersebut gimana Ustaz ya terima Baik. kasih jazakallah khair nah Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd Terima kasih atas pertanyaannya eh, dari Bapak siapa tadi? Zubaidah. Zubaidah ya Di mana? Kalimantan? Iya eh, oh, dari luar ya? Luar. Saya <laughs> tadi nggak nggak nangkap. Mm Tentang hukum sholat Jumat, ya itu perlu diketahui. Sholat Jumat itu wajib kata ulama, ya dengan syarat-syaratnya untuk laki-laki tentunya. Kemudian di antara syaratnya adalah balik, yakni sudah balik dan e, berakal. Kemudian syarat lainnya adalah mukim, mungkin artinya apa? Berada di kampungnya, berada di kotanya, dia tidak dalam keadaan safar. Kalau misalkan yang dimaksud dari sholatnya itu di kapal, maksudnya eh, belum eh, safar, masih daerahnya dia, ya kan bisa jadi dia naik kapal masih di daerahnya kan. Nah, sholatnya maka dituntut dia sholat. Ya, misalkan berjamaah di, di situ di kapal, ya atau ada kapal ada masjidnya, sholat situ sholat Jumat. Ya. Adapun kalau misalkan dia dalam keadaan safar, misalkan dari Jakarta ke misalkan Sulawesi, ya ujung pandang misalkan naik kapal tuh, sampai e, eh, ber, berapa hari tuh dua hari kali ya ya itu kan dia berada di kapal di atas kapal maka hukumnya tidak wajib ya tidak wajib jadi uh, sholat Jumat tidak wajib ketika dalam keadaan safar ya baik itu safarnya dengan kapal atau dengan mobil ya atau dengan apapun dari alat-alat eh, dari sarana-sarana apa sarana-sarana transportasi yang ada Allahu a'lam bishawab nah Baik, saya khair dan maknanya Eh, tidak ada halangan dan larangan untuk sholat di dalam kapal Ustaz ya? Iya. Taib. Demikian Abu Zubaidah, Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021 823 6543. Silakan. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Pak Wawan Pak di Bekasi. Silakan Pak Wawan. Kita men saya mendengar bahwa <clears throat> sholat berjamaah di masjid itu kan diharuskan sekali. Ya tapi masalahnya, harus apa? saya memang dekat dengan masjid kira-kira atas 100 meter. Cuman eh, masjid tersebut ada masalah tentang kiblat. Kiblat yang berdasar ditunjuk oleh atau diukur oleh Departemen Agama itu miring kira-kira Nah, untuk masalah ini dibangun dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, ulama mutaqaddimin ya, tentang masalah menghadap kiblat dulu. Kaidahnya ya. Bahwa menghadap kiblat ya kiblat maksudnya adalah menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram ya menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram ulama berkata ketika seseorang menghadap dan melihat Ka'bah melihat Ka'bah maka wajib bagi orang tersebut untuk menghadap ke Ka'bah tersebut Solatnya, jihah ala eh, jiha, jihah yakni ainul Ka'bah mengarah ke ain al-Ka'bah artinya apa ain itu ain itu artinya ke e, bendanya yakni ke bendanya. Walaupun ketika sholat kita pandangan kita mengarah ke bawah, mengarah ke tempat sujud. Tapi tidak boleh kita menyerong dan sholatnya tidak sah. Ya. Tetapi bagi kaum muslimin yang jauh dari Ainul Ka'bah dan tidak melihat Ain Ka'bah, maka ulama mewajibkan dari sisi jihahnya saja. Dari sisi apa? jihahnya, dari si arahnya. Misalnya kiblatnya di timur, maka ke timur kita yang arahkan. Ya, tidak berbicara masalah nyerong dikit atau nyerong banyak. Ya. Sah, sah solatnya. Ya. Sah, sah solatnya sah. Taib. Kemudian di zaman yang sekarang ada zaman apa namanya? Zaman kemajuan teknologi ya. Zaman kemajuan teknologi. Eh, dengan tepat bisa diarahkan ke ke Masjidil Haram dan ke Ka'bahnya dengan arah tersebut ya bagaimana kita mensikapi maka sikap yang paling bagus sebenarnya adalah ya kita ikut dengan arah yang memang sudah lebih tepatnya lagi selain lebih tenang kemudian juga tidak ada uh, yang menyalahkannya ya kan karena apa karena kita betul-betul ikut arah kiblat tersebut. Betul-betul apa namanya? E, mengarah ke kiblat tersebut. Dan ini lebih baik. Ini lebih baik. Jadi kalau misalkan e, masjidnya itu di, lebih miringkan itu e, bagus, ya. Dan bisa dimusyawarahkan dengan DKM-nya bahwa ini lebih utama, ya. Tetapi ketika memang Eh, terjadi kondisi seperti yang disebutkan tadi, ya kondisi disebutkan tadi, ya dan tetap simbas itu mengarah ke kiblat sebenarnya, sholatnya sah, sholatnya sah, tidak dihukumi tidak sah, hmm. ya dan tidak tidak tidak lanjut tidak, tidak lanjut kita meninggalkan masjid tersebut, ya tidak eh, mesti kita meninggalkan masjid tersebut, tapi terus berusaha untuk kalau sudah ada informasi seperti ini, eh, ke yang lebih tepatnya lagi ya Allah alam ini yang bisa anda sampaikan jalan keluarnya dan mudah-mudahan tidak terjadi perseteruan antara uh, masing-masing uh, dari jamaah yang ada di masjid-masjid tersebut dan saya juga masih melihat ya ada kaum muslimin yang masjid-masjidnya ketika dikasih tahu bergeser bergeser bergeser dan itu tidak mengapa ya tidak mengapa dan uh, mudah ya wallahu alam bisawab Nah, kalau khair. Demikian Bapak barakallahu fik dan kita terima kembali pertanyaan masih di via telepon di 0218236543. Kemudian kita akan uh, pertanyaan dari pesan singkat. Silakan. Halo. Halo. Iya, sudah masuk. Halo. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ahlan dengan siapa di mana? Saya Rashid dari Kendari. Pak Rashid dari Kendari, silakan saya mau tanya Pak Ustadz. Iya. Yeah. Saya mau tanya Pak Ustaz. Eh, bu, dianjurkan ke itu belajar tarikat marifat? Hmm. Dan apakah itu ilmu tarikat marifat salah satu bid'ah? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasul hmm. Dikendari. Iya. Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah kita dianjurkan untuk Eh, belajar tentang hakikat dan marifat ya. Dari jawabannya adalah kita dianjurkan belajar akidah dan syariat. Ya. Dalam Islam ada mengenal akidah dan syariat. Akidah dan syariat. Syai'ani mutalaziman. Dua hal yang lazimi dan tidak bisa dipisahkan. Islam ini ada akidah dan Islam ini juga ada syariatnya. Ya. Belajar Islam adalah kembali kepada apa yang dicontoh oleh Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Rasulullah adalah utusan Allah. Utusan Allah yang membawa Islam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr, yakni Al-Qur'an. Maksudnya apa? Agar kau jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Tugas dari Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diantara al-bayan menjelaskan tentang apa Islam, menjelaskan tentang Islam. Oleh karena itu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari akidah dan syariat maka kita ikuti. Ya. Adapun tentang pembagian Islam kita belajar makrifat hakikat itu pembagian dari uh, sebagian manusia ya yang itu adalah tidak ada dasarnya ya. Jadi kalau kita kembali kepada Islam, kembali kepada contoh Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, karena Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Taroktu fikum amrain." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang dua perkara tersebut tidak akan tersesat. jadi apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan uh, Sunnah. Saya akan berikan contoh <clears throat> ya apa yang terjadi dari sebagian orang yang belajar tentang masalah hakikat makrifat ya kemudian kalau sudah tingkatan makrifat sama hakikat tidak terikat dengan syariat ya ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dengan ajaran <clears throat> ajarannya Rasulullah SAW saya tanya Islam dari mana dari Rasulullah kan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Rabbimu saja sampai datang keyakinan, maksudnya ke kematian. Al-maut ditafsirkan oleh kaum salaf. Rasul sholat sampai meninggal. Ya kan? Bahkan lagi mening mau meninggalnya Rasul uh, ber bersabda, As-sholah, as-sholat, wa ma malakat aimanukum. Jaga sholat, jaga sholat, ya Ya. Dan sampai meninggal Rasulullah SAW sholat. Sedangkan sebagian orang yang tersesat dengan hal ini, ya, tersesat dengan hal ini, tidak mau sholat karena sudah tidak, tidak, tidak terikat dengan syariat lagi. Bahkan ada di sebagian orang katanya punya murid, ya, um, dia pengajar guru agama, pengajar guru agama punya murid santri, santriwati, kemudian berzina sama santriwatinya. Nauzubillah. Ya. Berzina ketika diadili apa kata pemuka agama tersebut? Ya. Saya tidak mau katakan kiai ya karena eh, kiai tidak tidak seperti itu. Ya. Tapi sebagian orang bilang itu kiai. Ya. Tapi kiai tidak seperti itu. Ya. Nah, dia berzina sama muridnya santriwati. Ketika ditanya, kenapa? Karena saya wali, sudah tidak terikat dengan syariat, tidak terikat dengan larangan, tidak terikat dengan perintah. Na'udzubillah. Ini syaitan. Syaitan ada. Ya. Coba, coba kita lihat uh, kisah tentang Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Syekh Abdul Qadir Jailani sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama pernah suatu saat dia bercerita ya di antara yang menyebutkan e, Syekh Islam Taimiyah rahimahullahu taala ya Syekh Qadir Jailani pernah berkata kuntu maratan fil ibadah saya pernah suatu saat dalam e, kondisi sedang beribadah di malam hari kata beliau faraitu arsyan aziman wa alaihi nur saya melihat tiba-tiba ada singgasana yang sangat agung ada cahayanya ada cahayanya. Kemudian ada suara. Dan suara itu berkata kepada Syabul Qadir eh, Jailani, Ya Abdul Qadir, Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, Ana Rabbuk, Ana adalah Rabbmu. Abdul Qadir, saya Tuhanmu, kata suara tersebut. Laqad har, uh, kata, kata dia, Laqad halaltu laka ma harramtu ala ghairik. Aku halalkan untukmu sesuatu yang aku haramkan atas selainmu. Coba bayangkan. Digoda dengan ini. Ya. Digoda Syaikhul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Ya. Salah satu ulama Ahlus Sunnah. Apa perkataan Syaikhul Qadir Jailani melihat godaan ini? Dia tidak, tidak langsung percaya. Beliau dengan dasar ilmunya dan tauhidnya yang mantap, dia berkata, ikhsa ya wallah terhinalah wahai musuh Allah menyingkirlah anda akhirnya apa akhirnya cahaya itu hilang sedikit-sedikit akhirnya gelap kembali setelah, setelah gelap ada suara lagi yang berkata ya Abdul Qadir laqad najauta minni wahai Abdul Qadir anda selamat dari godaanku karena apa karena ilmu anda fikih anda kata dia Laqad fatantu al qissah 70 rajulan. Saya telah membinasah, membinasakan 70 orang ahli ibadah, 70 orang yang baik dengan cara seperti ini. Coba bayangkan, ya. 70 orang ahli ibadah, orang yang baik, yang dekat menurut tohirnya dengan Allah, tergelincir Ketika digoda kamu wali, oh jadi wali betul. Sudah enggak, sudah kamu tidak terikat dengan syariat. Enggak usah sholat. Berzina enggak apa-apa. Ya, kamu kan wali, sudah dekat sama Allah. ha? Kata setan tersebut kepada Abdul Qadir Jailani, Anda selamat dari godaan wahai Abdul Qadir. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, ditanya, ya, oleh manusia kaifa arafta annaka kaifa arafta annahu aduwullah wahai syekh wahai syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana anda tahu bahwa dia adalah musuh Allah bagaimana anda tahu dia itu musuh Allah uh, ya di antara jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani <clears throat> saya tahu dia musuh Allah kata Syekh Abdul Qadir Jailani di antara jawabannya ya saya nuk, saya singkat. Di antara jawabannya dia mengatakan laqad haramtu laka ma laqad halaltu laka ma haramtu ala ghairik. Aku halalkan untukmu apa yang aku haramkan atas selainmu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Laqad alimtu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tataghayyar wa la tatabaddal. Dia mengatakan, saya halalkan untuk anda, anda boleh melakukan sesuatu yang haram. Saya halalkan untuk anda. Yang lain tidak. Kata saya Qadir ini, saya yakin, sudah saya yakin yakinnya sudah di atas ilmu, bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berubah. Jadi kalau ada yang mengatakan syariat Nabi Muhammad berubah, Dulu zina haram, sekarang halal, berarti itu syaitan, itu musuh Allah. Ya. Salat wajib jadi nggak wajib. Oh, ini syaitan ini. Lihat bagaimana perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala. Oleh karena itu, bagi Bapak yang mendengar, belajar Al-Qur'an. Belajar akidah yang benar. Ya. Belajar fikih yang benar, tata cara ibadah. Akidah pelajari, rukun iman dipelajari. Rukun Islam dipelajari. Rukun iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian nawakidul Islam. Ya, ini banyak yang tidak dipahami oleh kita oleh banyak di antara kita. Ya. Syarat la ilaha illallah apa? Nawakidul Islam apa? Ya, pembatal-pembatal keislaman apa? kemudian uh, rukun uh, syahadat Muhammad Rasulullah bagaimana maknanya dan syarat-syaratnya kemudian iman kepada malaikat kitab-kitabnya rasul-rasulnya hari akhir dan kodok dan kodar banyak di antara kita yang belum paham masalah ini kemudian belajar tentang ibadah ibadah dari kitab tuhara tentang wudhu yang benar yang dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat yang benar karena Rasul sholat terus sampai meninggal beliau meninggal tidak meninggalkan sholat. Tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, ya. Kemudian belajar tentang uh, fikih muamalah. Ya. Tentang uh, nikah, tentang nafkah istri bagaimana, ya. Tentang tolak juga harus paham, Kemudian fikih muamalat, fikih muamalat e, tentang jual beli yang benar. Kemudian tentang jinayat, ya, tentang kriminalitas dalam Islam, tentang hukuman had, hukuman dan seterusnya. Tentang akhlak yang benar dalam Islam. Ini pelajari dan indah Islam itu. Islam indah. Ya. Islam itu indah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu al Islam Madinah. Islam itu telah sempurna kata Allah Subhanahu Eh, wa taala. Ya. Oleh karena itu belajar yang benar. Ya. E, tidak ada kewajiban belajar itu. Ya. Bahkan kalau misalkan syaitan bisa memasukinya bisa bisa jadi sesat. Ya. Wallahu a'lam bi as-shawab. Nah. Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya dan Uh, Barakallahu Bapak Ini satu pertanyaan pesan singkat Yang bisa iya. angkat sana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang sama Disampaikan beberapa pendengar kita Asal bolehkah penerapan kaidah ini kita uh, jalankan dalam uh, memenuhi undangan-undangan yang memang secara hukum syar'i hmm. tidak dibenarkan itu dari uh, ritual atau perayaan-perayaan yang uh, tidak ada contohnya dan sunnahnya dari Rasulullah untuk menolak kemudaratan yaitu e, diklaim atau disebut tidak bermasyarakat dan semisalnya Ustaz. Apakah hmm. penerapan kaidah ini bisa dijalankan jazakallahu khair? Baik, barakallahu Nah, <clears throat> tentunya semua e, eh, menimbang dengan maslahat dan mudarat. Karena agama kita dibangun di atas maslahat dan mudarat. Ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa tarki lil qaba'ihi. Bahwa agama kita dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan ya dalam mendatangkan kemaslahatan tersebut dan dalam menolak kemudaratan ya tentang masalah uh, diundang dalam acara-acara seperti itu kita lihat ya, acaranya lihat mudaratnya ya bagaimana kan seperti itu acara kesyirikan bid'ah itu tidak bisa kita hadiri nggak bisa kita hadiri ya hal nah, itu e, kemudian ada acara yang diperbolehkan misalkan bahkan wajib kita datang seperti walimahan ya acara walimahan misalkan ya walimah walimah hukumnya apa wajib hukumnya wajib tetapi tidak wajib ketika ada apa ada maksiat lihat acara yang hukum asalnya boleh Hukum asalnya boleh nih acara ini. Tetapi ketika ada maksiat kan kita nggak boleh hadir juga. Artinya tidak gugur kewajiban hadirnya itu. Kewajiban hadirnya gugur. Gimana dengan acara yang hukum asalnya adalah acara yang eh, mudarat, acara yang maksiat dan seterusnya. Tetapi tetap ditimbang dengan mudarat misalkan ada orang antum eh, dipaksa misalkan. Kalau kamu nggak hadir acara itu, saya bunuh misalkan. Nah, seperti itu kan. Itu masalah lain kalau ini. Ini masalah lain, masalah lain. Ya. Oleh karena itu, semuanya dikembalikan kepada ilmu. Semuanya dikembalikan kepada ilmu. Jadi kalau masalah eh, menghadiri acara-acara bid'ah, acara kesyirikan itu maslahatnya kita tidak hadir. Karena mudaratnya besar. Ya. Bagi diri Anda dan bagi yang lainnya. Nah, itu. Kecuali kalau misalkan ada mudarat yang lebih besar yang lagi misalkan diancam dibunuh atau apa tapi kan nggak ada ancaman membunuh ya tidak ada nah, oleh karena itu uh, dikembalikan kepada ilmu juga Allah a'lam bishawab Jazakumullah khair dan jazakumullah khair sekali lagi jawaban dan ini menjadi jawaban bagi pertanyaan yang cukup banyak terkait dengan pertanyaan yang tadi barakallahu fikum. Dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir pada kesempatan pagi ini Ustaz iya. sebagai ikhtitam. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Syukran ya akhuna ya akhona ya, akhona Ihsan atas uh, eh, anduannya telah memandu acara kita di uh, pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal, yang toiban, ya, yang diberkahi kepada kita semua, kepada yang mendengar dan pemirsa, ya, diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang dalam ketaatan, ya, dijauhkan dari mara bahaya.